Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Perhatikan baik-baik ikhwani fillah, a'azzani wa zakumullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Memasuki pembahasan yang baru. Jadi perhatikan baik-baik yaitu mengenai 10 orang yang dijamin masuk surga dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Upayakan 10 orang ini hafal. Jangan cuma bertahun-tahun berlalu ditanya siapa 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga, wallahu a'lam jangan. Paham ya? Upayakan membawa hasil. Bertahun-tahun belajar itu ada hasilnya walaupun sedikit enggak masalah, tapi ada hasilnya. Ngam kalau fikum karena sekarang banyak orang-orang yang mungkin nah mereka mengandalkan lamanya dia belajar, dah belajar lama Sejak zaman dahulu sudah belajar. Sejak zaman apa kemarin? Laskar jihad. Allah musta'an. Jangan andalan ke situ, yang diandalkan bagaimana perkembangan sekarang ini. Tahu enggak mana la ilaha Tahu enggak rukun-rukun la ilaha Tahu atau tidak syarat-syarat la ilaha Nah, ini yang sering terulang-ulang 10 orang dijamin masuk surga dengan jaminan yang nas dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. 10 orang ini siapa? Sebutkan dengan semuanya sempurna antum. Ayo, 10 orang siapa? Ada Abdurrahman, ayo. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair? Nah. Sa'id bin Zaid. Abdurrahman Na'uf. Talha bin Ubaidillah. Dua lagi. Zubair bin Awam. Satu lagi. Hah? Siapa? Abu Ubaidah Jarrah. 10 ya. 10 orang dijamin masuk surga. Pertama, cara menghafalnya mudah. Al-Khulafa Rasyidun 4 sudah. Kalau sudah dapat satu paket ini 4 ini kan? 4 Khulafa Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4. Kemudian tinggal menghafal yang 6. 6 itu diurutkan. Sin sama Sin, Sa'ad sama Sa'id. Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid. Kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf. Naam Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah itu Zubair bin Awan. Kemudian setelah itu Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Kemudian setelah itu Talha bin Ubaidillah. Naam Talha bin Ubaidillah. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Ayo. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qala al-mu'alifu asbahullah perhatian baik-baik. Fadlu baqil asyarah al mubasysyirin bil jannah. Sebagian orang bacanya keliru ya, bukan mubasyirin tapi mubasyar. Nah, jadi mubasharin bil jannah. Jadi al-asyara al mubasharuna bil jannah, bukan mubasyir tapi mubashar. Artinya apa? Sepuluh orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Ini upayakan tercatat tadi ya. Sepuluh orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan ingat-ingatnya karena di sana masih ada sahabat yang lain yang dinaskan khusus masuk surga. Seperti siapa? Hasan dan Husain. Innal Hasana wal Husain sayyidus syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Kemudian juga yang lainnya, Ukasah bin Mihsan. Ukasah bin Mihsan yang Rasulullah mengatakan, "Nam barakallahu fikum" ketika beliau radhiyallahu anhu menyatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha nam an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka. Maksudnya doakan siapa? Ukasha bin Mihsan minta didoakan agar termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Rasulullah mengatakan anta minhum. Kamu termasuk mereka. Nah, kemudian ada lagi atau tidak? Banyak lagi. Paham ya? Nah, Fatimah bintu Rasulullah, nas khusus. Eh? Nah, barakallahu fikum, pemimpin apa? Hmm? Apa? Nah, pemimpin para wanita penduduk surga. Fatimah bintu Rasulullah. Ada yang lainnya atau tidak? Banyak sekali. Nah, barakallahu fikum itu hanya di antaranya. Kita lihat. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Abdullah Abu Dawud siapa namanya? Eh, Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Yang belum bisa mengucapkan nanti dilatih sendiri ya. Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih Nah, mau mencoba? nah, barakallahu fikum la ba'as. Coba di Ah Mustafa coba. Sulaiman? Apa? La <laughs> ba'as khair insyaallah. Sulaiman ibnul Ash'ath. Hamzah, Shin, Ain, Sa. Ash'ath. As-Sijistani rahmatullah alaihi. La ba'as khair insyaallah. Kita lihat. Wa innahum la rahtu la raiba fihimu ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'dun wa ibnu aufin wa talhatun wa amiru fihrin wa zubairun mumaddahu ini penyebutan mengenai apa mengenai 10 orang yang dikabarkan masuk surga paham ya dikasih kabar gembira masuk surga disebutkan sini sa'idun wa sa'dun wa ibnu aufin wa talhatu wa amiru fihrin wa Zubairu. Kok enam kenapa kok enam? Sebelumnya ingat Khulafa Rasyidun sudah sebutkan. Berarti berapa enam tambah empat? Sebelas atau sembilan? Sepuluh. Paham ya? Jadi totalnya sepuluh. Paham ya? Empat sudah kita lewati Al Khulafa Rasyidun. Al Khulafa Rasyidun siapa? Naam. Al Khulafa Rasyidun perhatikan baik-baik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Naam barakallahu fikum ditambah 6 ini. Sa'idun Sa'id bin Zaid. Naam, wa Sa'dun Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Ibnu Auf Abdurrahman bin Auf, wa Talhatun Talha bin Ubaidillah wa Amir Fihrin Abu Ubaidah Jarrah wa Zubair eh, Zubair bin Awam Naam radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan syarahnya itu. Qauluhu Wa innahum larahtu la raiba fihimu. Sesungguhnya nah barakallahu fikum mereka adalah segerombolan atau sekelompok yang tidak diragukan lagi naam pada mereka rahtuhumul jamaah dunal asyarah perhatikan baik ini rahtun naam perhatikan baik, baik rahtun itu adalah jamaah nam di bawah 10 paham ya itu namanya rahtun nah biasanya 3 sampai 9 biasanya raht naam oleh karena itu sebutkan dalam hadis yang sahih eh, ketika Rasulullah SAW ditampakkan di hadapannya ada di antara para nabi yang mereka apa? Nah barakallahu fikum pengikutnya cuman rohat atau ruhaid. Maksudnya itu sedikit pengikutnya ada 3 sampai 9 saja. Paham ya? Nah barakallahu fikum ada yang mereka cuman satu atau dua orang pengikutnya. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali bayangkan. Nah oleh karena itu sebagai bentuk renungan kita semuanya bahwasanya dakwah itu bukan dinilai dari mayoritas atau banyaknya pengikut. Bayangkan Nabi aja ada yang nggak ada pengikutnya, ada yang tidak punya pengikut Nabi padahal. Lah kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan juga sahabat, bukan pula tabiin, bukan pula atba'ut tabiin. Kita ini siapa? Kita ini atsba', atsba', atsba' jauh sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan kita berharap semoga termasuk wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Naam, kita lihat sini barakallahu fikum. Wa satu bihim huna al asharah al-mubasysyaruna bil jannah. Yang diinginkan di sini mereka itu adalah sepuluh orang yang dikasih kabar gembira masuk surga ini dihafal ini. Yang belum hafal upayakan menghafal. Sepuluh orang dijamin masuk surga. Caranya mudah sekali ingat-ingat ya. 4 orang al-khulafa ar-rasyidun. Tambah dua ada sinnya dua-duanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Paham ya? Setelah itu dengar Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Sudah selesai. Selesai enggak? Selesai. Antum udah hafal? Coba sebutkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Hah? Talha bin Ubaidillah Abu Ubaid bin Jarrah Aslan. dihafal ya sudah hafal sudah benar sebutkan Sa'ad bin Abi Waqas Saat bin Zaid Zubair bin Awam Talha bin Ubaidillah Antum siapa namanya? Abdurrahman Auf. Satu lagi. Ayo, satu lagi siapa? Abu Ubaidah Jarrah. Dihafal ini ya. Na'am barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala ala nuzubil firdausi ai ala nuqin minal jannah. Yang mana mereka berada di atas tempat yang tinggi di surga. Firdaus, surga Firdaus. Bin nuri tasrahu yang senantiasa na barakallahu fikum na mendapatkan cahaya dengan apa? Dengan nur tasrahu bihim haitsu sya'u. Maksudnya apa? Cahaya yang senantiasa menerangi mereka nam kapanpun mereka inginkan dan dimanapun mereka inginkan. Jadi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lamma dzakara al-khulafa al-arba'ah radhiyallahu anhum, dzakara huna baqiyatul al al-mashhud lahum bil jannah wa hum sittatu al-baquna min al tatkala beliau telah menyebutkan al-khulafa ar-rasyidun yang empat, al-khulafa ar-rasyidun yang empat, kemudian beliau menyebutkan sisa sepuluh yang disaksikan mereka semuanya termasuk penduduk surga. Wa musittah al-baqun min asyarah, yaitu enam sisanya yang dari sepuluh tersebut. Ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum kalau antum mau menghafal yang di sini. Sa'idun wa Sa'dun wa ibn awfin wa Talhatun Wa Amiru Fihrin wa Zubairu al-Mumaddahu. Ini sudah enam. Tinggal ditambahkan apa? Na barakallahu fikum al-khulafa ar-rasyidun. Awaluhum yang pertama Sa'id wa huwa Sa'id Ibn Zaid Ibn Amr Ibn Nufail Ibn Ammi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik. Sa'id di sini adalah Sa'id bin Zaid yang mana beliau adalah apa? anak pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sahabiyun Jalil, Khulafa Ar-Rasyidun, khalifah yang keberapa? Umar. Yang kedua, yang ketiga siapa? Pertama Abu Bakar, kedua Umar, yang ketiga siapa? Utsman, yang keempat? Yang keempat? Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Urut aja sudah mudah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini dihafalkan. Dihafalkan barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini. Wa zawdi ukhti Umar dan juga apa suaminya saudarinya Umar radhiyallahu anhum wa ardahum. Allah taala senantiasa meridai mereka. Asani yang kedua Sa'dun wa huwa Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Asani itu yang ketiga wa ibnu Auf wa huwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa huwa min asriya'is sahabah masyaallah. Abdurrahman bin Auf ini yang ketiga. Yang mana beliau merupakan apa? Merupakan para dari kalangan para sahabat yang terkaya. Paham ya? Termasuk orang-orang yang kaya dari kalangan para sahabat. Wa manil nam wa minal ladzina yunfiquna fi sabilillahi azza wa jalla al-infaqal katsir. Dan termasuk orang-orang yang apa? yang menginfakkan hartanya sangat banyak sekali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabiu yang keempat, perhatikan, wa talhatun. Kok ditanwin ini ya? Katanya Talha ini nggak boleh tanwin. Tanwin kenapa ini kira-kira antum? Al-Qawafi istilahnya apa istilahnya? Darurah syi'riyah. Jadi dalam ilmu bahasa Arab itu yang namanya Talha, ubada, Usama itu nggak boleh ditanwin. Tapi di sini tanwin kenapa? Karena darurat. Paham ya? Darurat bagaimana? Dalam pantun itu atau puisi itu kalau udah darurat itu sesuatu yang nggak tanwin jadi tanwin. Sesuatu yang tanwin jadi nggak tanwin. Fi'il pun ditanwin. Di dalam pantun atau puisi. Ini pembahasannya bukan di sini ya. Ini sekedar sekedar apa? Sekedar menghilangkan syubhat saja. Talhatun kok tanwin ya? Selama ini dalam jurus lugah enggak tanwin, ini tanwin. Kita katakan darurat. Paham ya? Darurat karena pantun dan juga apa untuk mencocokkan al-qawafi nah ujung-ujung pantun atau puisi tersebut. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini Ar-Rabi'u Talhatun wa huwa Talhatu ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah. Al-khamisu yang kelima wa Amir wa huwa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, aminu hadil ummah ini. Ingat-ingat ini sudah kaidah ini ya. Ada pertanyaan antum siap-siap jawab saja barakallahu fikum. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah Amir ini dikenal dengan aminu hadil ummah. Orang terpercayanya umat ini. Orang apa? orang yang terpercaya umat ini dikenal aminu hadil ummah Abu Ubaidah inul Jarrah. Kemudian kalau na'am barakallahu fikum yang digelari dengan apa? Yang digelari dengan Yusuf hadil ummah siapa? Yang digelari dengan Yusuf hadil ummah siapa? Eh? Eh, Jarir bin Jabir, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, dikenal dengan apa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dikenal dengan Yusuf Hadil Ummah. Paham ya? Nah, kemudian kalau Nah, barakallahu fikum Majus Hadil Ummah, majusinya umat ini siapa? Majusinya umat ini siapa? Nah, barakallahu fikum antum apa antum? Al-Qadariyah, ingat-ingat. Al-Qadariyah itu Majus Hadil Ummah Qadariyah ini adalah majusnya umat ini. Jadi yang seperti itu biar antum mudah dihafal, dimasukkan daftar yang kira-kira banyak kosakatanya tapi maknanya beda-beda. Paham ya? Seperti itu. Majus hadil ummah, Amin hadil ummah, Yusuf hadil ummah. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kita yang terakhir. Naam barakallahu fikum wa fihrin min ajdadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihr ini termasuk salah satu apa? 6 kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min abail Quraisyin dan termasuk apa? Bapak-bapaknya orang-orang Quraisy, orang-orang apa? Orang-orang Quraisy. Karena Quraisy siapa namanya? Quraisy Al-Quraisy siapa namanya? Antum? Antum? Apa? Antum? Apa? Antum atau Ingat enggak? Siapa? Amir. Siapa namanya? Bukan, antum? Saya kata lewati dulu. Antum? Ayo, sebutan aja, santai aja. Wallahu atau siapa? Ingat ya? Antum? Siapa? Dikit lagi, antum? Ayo antum, Husain? Antum? Siapa? Adnan siapa? An-Nadr bin Kinana. An-Nadr bin Kinana itu ma'rufnya ya. Nah, barakallahu fikum An-Nadr bin Kinana itu ma'rufnya Al-Quraisy. Naam. as yang keenam wa Zubair al-Mumaddahu Zubair bin Awam bahwa Az-Zubair ibn al Awam, radhiyallahu anhu hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penolong, pembantu, pendukung, nah penguat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zubair bin Awam. Haula'i sittatu ma'al al arba'ah. Mereka enam tersebut bersama al al arba'ah saru asyratan mubasysyirina bil jannah. Menjadilah mereka semuanya total 10 dikasih kabar gembira masuk surga wahum afdalus sahabah yang mana mereka adalah Nah barakallahu fikum kalangan sahabat yang paling afdal wa qulu haula'il asyrah min Quraisy. Sepuluh-sepuluhnya itu masing-masingnya berasal dari Quraisy, sedangkan Quraisy adalah apa? Qabilah atau marga suku yang paling mulia di antaranya Rasulullah SAW berasal juga dari Quraisy. Nasallahu alaihi wasallam al afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.